Qala al-muallif rahimahullahu taala babun asy-syirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Babun bab asy-syirki termasuk dari syirik adalah lubsul halaqah mengenakan gelang al halaqah lihat syarahnya adalah kullu syai'in mustadir. Segala sesuatu yang bentuknya bulat. Apa bulat? Lingkaran. Yang berbentuk lingkaran. Seperti gelang. Wal khayti dan benang. Wa nahwihima dan semisal keduanya. Li raf'il bala untuk menghilangkan kejelekan bala itu ya semacam penyakit itu namanya bala. Raf'ul bala artinya wa nahwihima artinya adalah min kulli ma yulbasu au yu'allaqu li hadzal gharad. Segala sesuatu yang dikenakan atau digantungkan untuk tujuan ini artinya tujuan berobat atau menolak bala. Raf'ul bala artinya izalatuhu ba'da nuzulihi. Menghilangkan bala, kejelekan seperti sakit setelah terjadi au atau menolak bala apa artinya menolak bala artinya adalah man'uhu qabla nuzulihi menolaknya sebelum terjadi termasuk dari perbuatan syirik adalah mengenakan gelang-gelang kalung-kalung atau semisalnya untuk menghilangkan bala atau menolak bala munasabatu hadal bab lil kitab tauhid hubungan bab ini dengan kitab tauhid apa? Annahu yatadhammanu dzikra syai'in mimma yudaddu tauhid. Dalam bab ini terkandung penyebutan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Jadi bab ini berisi sesuatu yang bertentangan dengan at-tauhid. Apa itu? Wa huwa timasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillah. Yaitu mencari cara untuk menghilangkan bahaya atau menolak bahaya dari selain Allah. Tujuan disebutkannya untuk apa? Litahdziri minhu untuk memwarning atau memperingatkan jangan sampai itu dilakukan. Kenapa? Ini adalah bertentangan dengan tauhid. Ini termasuk syirik. Fa inna tauhida yu'rafu bididdihi. Karena namanya tauhid itu bisa dipahami, bisa diketahui dengan kebalikannya. Kalau dikatakan ini termasuk syirik, kah? Untuk menjaga tauhid itu jangan dikerjakan. Kenapa? Ini bertentangan dengan dengan tauhid. Jadi termasuk cara memahami tauhid itu seperti apa adalah dengan kebalikannya tauhid. Ini syirik, syirik, syirik, syirik. Berarti namanya tauhid itu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Syirik itu menyembah berhala. Syirik itu menyembah wali. Syirik itu bertawasul dengan orang yang sudah mati dan seterusnya. Dengan memahami macam-macamnya syirik, di situ kita tahu caranya bagaimana menjaga tauhid. Berarti namanya tauhid itu nggak boleh bertawasul dengan orang-orang yang sudah mati, tidak boleh menyembah berhala dan seterusnya. Itu namanya tauhid. Kalimat minas syirki dalam bab babun minas syirki. Minnya di situ tab'idiyah. Bermakna apa? Sebagian menunjukkan makna sebagian. Ai maksudnya minas syirkil akbar, termasuk syirik akbar. Apa syirik akbar itu? Syirik yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dikatakan syirik akbar apabila ini taqada anna hadhil asya'a tanfa'u au tadurru bidatiha. Apabila dia meyakini bahwa apa yang dipakai itu baik gelang, atau kalung atau apa saja itu memberikan manfaat atau membahayakan dengan zatnya dia artinya dia sendiri bisa mendatangkan manfaat misalnya dia pakai gelang gelang apa biasanya kuningan atau gelang apa saja dia pakai tujuannya supaya sakitnya sembuh kalau dia meyakini bahwa gelang itu yang menyembuhkan berarti itu adalah syirik akbar au minas syirkil asgar atau termasuk syirik asgar ini taqada annaha sababun lin naf'i wadurri. Kalau dia meyakini bahwa gelang-gelang yang dipakai itu adalah penyebab perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi kalau dia pakai gelang-gelang seperti kuningan dan sebagainya, dia yakini ini hanya perantara saja, hanya sebab saja. Itu jadinya syirik asghar. Kenapa? Dia menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab dia menjadikan sesuatu sebagai perantara kesembuhan, perantara kemanfaatan padahal enggak. Jadi obat itu boleh diyakini sebagai perantara kesembuhan, boleh digunakan sebagai obat. Apabila satu, dia terbukti secara dalil bahwa ini adalah obat. Misalnya, ma'u zam lima syuribara. Air zam-zam itu bermanfaat seperti tujuan yang minum Berarti kalau dia minum zam-zam tujuannya untuk berobat, boleh. Meyakini zam-zam sebagai perantara untuk mendapatkan kesembuhan, boleh. Atau terbukti secara medis atau secara pengalaman, secara uji coba. Terbukti ini misalnya pil ini mengandung apa-apa yang bisa menyembuhkan sakit pala. Kemudian dia minum itu dengan meyakini ini adalah perantara dia untuk mendapatkan kesembuhan itu boleh tapi kalau nggak ada dalilnya secara medis juga nggak ter nggak ada buktinya nggak boleh misalnya saya ikat ayam di depan pintu rumah saya supaya sakitnya sembuh ada dalilnya tuh nggak ada secara medis ada pengobatan seperti itu nggak ada kalau saya yakini bahwa ayam ini bisa menyembuhkan saya atau bisa menolak bahaya dari saya itu adalah syirik akbar atau itu saya persembahkan untuk jin yang mengganggu saya supaya saya nggak diganggu itu juga syirik akbar tapi kalau itu diyakini sebagai perantara saja gimana jadinya syirik asghar sama misalnya saya pakai gelang entah itu gelang dari perak atau gelang dari kuningan atau apa saja yang ini secara medis nggak ada nggak ada apa Gak ada buktinya bahwa ini bisa dijadikan sebagai pengobatan. Secara dalil juga nggak ada. Terus kemudian saya pakai, saya yakini ini sebagai perantara untuk mendapatkan kesembuhan. Itu syirik asur. Kalau saya yakini ini bisa menyembuhkan, itu syirik akbar. Tipis. Kenapa dijadi itu syirik asghar? Menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai perantara, padahal nggak ada dalilnya dan nggak ada buktinya secara medis. Sekarang ada iklan-iklan seperti batu-batu tertentu ya. Ya harus dibuktikan secara medis. ada Bisa nggak dibuktikan? Kalau nggak bisa dibuktikan secara medis, secara teknologi, nggak ada buktinya. Terus itu diyakini sebagai penyebab kesembuhan, itu syirik asghar. Diyakini bisa menyembuhkan, itu syirik akbar. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah yang maha luhur. Kul katakanlah, afara'aitum Bagaimana kalian melihat artinya akhbiruni beri beri saya kabar ma pada apa-apa maksudnya berhala tad'una yang menyembah kalian atau minta kalian maksudnya hujal bal khairi wa daf'ad durri kalian minta kepadanya untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya min dunillah ay ghairuhu selain Allah minal andadi wal aliha dari kesamaan-kesamaan dan sesembahan-sesembahan. Iman min dunillah in aradani Allah in aradani bila menghendaki padaku siapa Allah Allah bidurrin dengan bahaya. Apa maksudnya bahaya itu? Maradin, sakit, au fakrin atau kefakiran, au balain atau bala. Bala itu musibah, penyakit, au syiddatin atau berat hal hunna adakah mereka itu kasyifatu durrihi menghilangkan bahayanya Allah maksudnya gimana la takdiru ala dzalik tidak akan mampu atas demikian itu nggak akan mampu berarti istifhamnya itu istifham apa ingkar tanya tapi tujuannya mengingkari nggak bisa mereka nggak bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya Au aradani bi rahmah atau menghendaki siapa Allah padaku bi rahmatin dengan rahmat. Ai bi sihatin sehat wa afiyah dan keselamatan wa khairin dan kebaikan wa kasfi bala dan hilangnya bala. Itu artinya rahmah. Atau Allah menghendaki memberi saya rahmat, memberi saya kesehatan, memberi saya keselamatan, memberi saya kebaikan, menghilangkan bala yang menimpa saya. Al hunna mumsikatu rahmati adakah mereka itu mumsikatu rahmati menahan rahmatnya Allah bisa menolak rahmatnya Allah jawabnya gak bisa kul katakanlah hasbi Allah yang mencukupi padaku adalah Allah alaihi tawakkalul mutawakkilun alaihi atas Allah ya tawakkalu berserah diri siapa al mutawakkiluna orang-orang yang berserah diri Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Ya'muru Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Ayyas alal musyrikin supaya bertanya kepada orang-orang musyrik. Tujuan tanyanya apa? Su'ala ingkarin. Pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari mengingkari apa an asnamihimul lati ya'budunaha Allah mengingkari berhala-berhala atau bertanya tentang berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah hal takdiru 'ala naf'i wad apakah berhala-berhala itu mampu memberikan manfaat atau menolak bahaya atau menolak manfaat atau memberikan bahaya bisa fala budda ayya'tarifu bi'ajziha an dhalik. Mereka pasti mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak mampu, ajiz, lemah. Faida kana kadzalika batalat ibadatuha min dunillah. Kalau kondisinya begitu, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa menolak manfaat, tidak bisa menolak bahaya, berarti menyembah mereka itu batal. Nggak layak untuk disembah. Sesuatu itu disembah, Allah itu disembah karena apa? Karena kita mengharap datangnya manfaat dari Allah. Karena kita takut bahaya dari Allah, makanya kita menyembah. Nah, kalau yang disembah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Untuk apa disembah? Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab. Anna fiha dalilan ala butlanis syirk. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan batalnya syirik. Bagaimana syirik itu dikatakan batal? Karena menyembah selain Allah itu berarti menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat ataupun bahaya. Artinya batal walubsul halaqah wal khayti min dalik memakai gelang-gelang kalung-kalung yang tujuannya untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya itu juga termasuk syirik kenapa la yakshifud durra wa la yamna'u minhu karena gelang yang dipakai kalung yang dipakai tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa menghilangkan bahaya jadi berharap gelang itu bisa memberikan manfaat sama dengan berharap kepada siapa? Berhala. Berharap gelang itu bisa menolak bahaya sama dengan berharap kepada siapa? Patung sama. Kecuali sesuatu itu memang sudah diakui. Ini secara medis ini bermanfaat untuk sakit kepala, bermanfaat untuk sakit perut, bermanfaat untuk sakit dan seterusnya. Atau secara dalil disebutkan ini bermanfaat untuk mengobati apa. Kalau tidak, sampean sakit, pusing, kemudian kalungan kaleng, berharap kaleng itu memberikan menyembuhkan pusingnya sampean. Kaleng apa? Kalengnya biskuit. Sampean berharap kalungan itu untuk kaleng ini bisa menyembuhkan pusingnya sampean. Jadinya syirik. Syirik akbar apa syirik asgar? Tergantung. Kalau sampean meyakini kaleng ini bisa menyembuhkan syirik akbar. Kalau sampean meyakini ini adalah perantara sembuhnya sakit kepala, itu syirik asgar. Ma yustafadu minal ayah. Kesimpulan yang bisa diambil dari ayat ini. Butlanus syirik. Pertama, batalnya syirik. Kenapa? Lianna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dhurran wala naf'an li'abidih. Karena semua yang disembah selain Allah tidak bisa memberikan bahaya atau manfaat kepada yang menyembah. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa menolak manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Maka menyembah mereka nggak ada manfaatnya. Batal. Tujuannya orang menyembah apa? Tujuannya orang menyembah Tuhan itu adalah untuk mendapatkan manfaat atau terlindung dari bahaya. Nah kalau yang disembah nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya, apalagi menolak bahaya dari dirinya sendiri saja nggak bisa, memberi manfaat untuk dirinya sendiri saja nggak bisa. Jelas itu adalah perbuatan yang batal. Yang kedua at-tahdziru min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha lijal bin naf'i au daf'id durri memperingatkan jangan sampai kita memakai gelang-gelang, kalung-kalung atau yang lainnya untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Karena itu adalah termasuk syirik sama dengan orang yang mengharapkan sesuatu manfaat atau bahaya dari berhala. Sama saja. Cuma bedanya yang satunya berharap kepada patung, yang satunya berharap kepada kalung atau gelang, sama. Yang ketiga masyru'iyatu munadharatil musyrikin li syirik. Disyariatkannya mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikannya. Contoh mendebat mereka dengan tujuan menunjukkan bahwa yang mereka sembah ini Gak memberi manfaat sama sekali yang mereka sembah ini nggak layak untuk disembah. Yang keempat wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaih. Wajibnya bersandar kepada Allah dan menyerahkan semua perkara kepada Allah. Adapun kita melakukan usaha-usaha yang pertama, usaha itu harus terbatas pada usaha-usaha yang diperbolehkan oleh Allah yang diizinkan oleh Allah. Yang kedua, harus disertai keyakinan bahwa upaya dia minum obat, upaya dia apa misalnya operasi dan seterusnya itu hanyalah perantara. Itu hanyalah sebab. Kalaupun dia sembuh, bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Obat yang diminum itu hanya peran 达拉。